ada kisah yang panjang yang kalau sudah diposting. Jadi ada orang tua yang miskin bertahun-tahun, miskin tapi dia alul ibadah. Istrinya juga miskin. Dia punya anak-anak. Tiba-tiba di saat musim haji dia menemukan sebuah bekal yang berisi sekian ribu dinar. Bukan dirham, dinar uang uh, uang mata uang emas. Ya. Diambillah dinar ini ke rumahnya. Digali taruh di dalam tanah dipendam dulu ya istrinya dikasih tahu ini menemu uang tiba-tiba ketika dia pergi ke musim haji berikutnya ada yang menyeru barang siapa yang menemukan perbekalan berisi sekian banyak emas tolong dikembalikan tolong dikembalikan ya dan dia akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala orang tua ini mendengarkan oh dia tayang yang kehilangan dia datang wahai fulan kalau seandainya yang menemukan perbekalanmu yang berisi sekian ribu dinar tadi, ya, e, meminta satu dinar, eh, seratus dinar saja untuk engkau berikan kepada dia, apakah engkau akan mau? Apa jawaban yang punya uang? Allah, saya nggak akan memberikan dia apapun. Ya, pokoknya urusannya nanti Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nggak akan memberikan dia apapun. Hari berikutnya dia menyeru di tengah-tengah manusia. Barang siapa yang menemukan bungkusan emas tadi ya maka Allah akan memberikan pahala besar orang tua ini tahu lagi sudah tua itu tanya lagi wahai fulan kalau seandainya yang menemukan harta tadi engkau kasih 10 dinar saja kalau tadi kan 100 10 dinar saja apakah engkau akan kasih tidak demi Allah saya nggak akan kasih pokoknya urusannya kalau yang menemukan Allah subhanahu wa taala pulang lagi orang tua ini dia juga pulang besoknya lagi mengatakan bahwa siapa yang menemukan ini maka dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah subhanahu wa taala apa coba orang tua ini ya wahai ya pemilik ya barang yang hilang kalau seandainya yang menemukan tadi minta satu saja dina, <laughs> ya satu dina, nggak sepuluh satu dina saja apakah aku akan beri tidak walhasil pokoknya nggak sepeser pun akan dikasih orang tua ini mikir <coughs> kalau seandainya selama umurku ini sampai aku tua renta ini aku meninggalkan maksiat, aku meninggalkan makanan yang haram, hanya makan dari makanan yang halal. Kalau seandainya akhir di antara kehidupanku ini aku makan yang haram ini, aku tidak sabar menunggu beberapa hari kematianku, betapa ruginya. Ya, sampai istrinya, wahai suamiku, ya keluargamu ini keluarga miskin. Tidak pernah melihat uang sebanyak ini. Kalau seandainya uang ini kamu ambil saja, jangan kamu kasih kepada dia. Kamu beri kami pakaian yang indah, kamu beri kami makanan yang indah coba keluarganya. Keluarganya ini menginginkan dia baik atau jelek? Rata-rata keluarga itu menginginkan kita jelek kalau pengen tahu. Rata-rata. Ya kecuali yang dirahmati Allah ya. Tapi rata-rata. Bo, usah nggak usah rajin-rajin ngaji ngaji itu juga kaya kaya kamu. Misalkan. Eh. Misalkan itulah keluarga kita. Ya istilahnya gembosi sini. Apa kata dia? Sungguh demi Allah. Kata dia, sungguh umurku yang sudah tua ini, yang sudah aku habiskan sampai detik ini untuk senantiasa taat kepada Allah, saya nggak akan eh, menyanyiakan yang sedikit ini untuk aku makan dari hasil maksiat kepada Allah. Dibawalah harta ini dan diberikan kepada pemilik. Ini hartamu. Ya. Enggak. Ya? Ini harta ya sungguh demi Allah kalau seandainya saya mau mau istilahnya au bihadal makna kalau seandainya aku pengen ambil saya akan ambil tapi, tapi saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala tapi apa ternyata pemindah harta ini sungguh demi Allah tidak ada orang yang seperti Anda dan saya meniatkan seperti ini bukan untuk mengambil hartaku, untuk menguji orang yang menemukan. Sekarang harta ini ambillah semuanya. Ambil semuanya harta ini. Apa maksudnya prinsipnya orang tua ini dengan al-haq. Tidak mau di akhir-akhir usianya sudah tua, kapan matinya dia makan harta yang tidak dihalalkan. Kalau kita nggak tua nggak muda, duit masuk. Dan bahkan yang yang sudah tua ini mikirin duitnya lebih parah daripada yang muda. Nah, iya. Masya Allah. Bapak <laughs> Baik. Masya Allah Ini kuncinya adalah terus kita berperang dengan hawa nafsu Itu keinginan-keinginan manusiawi Tapi terus kita perang tadi Kadang kalau melecet kita ambil Oh kita harus ingat akhirat Ma, apa tergelincir lagi kembalikan lagi ingat akhirat terus seperti itu memang manusia kayak gitu jangankan kita para sahabat pun demikian sampai ngeluh di si Rasulullah kalau kami ini di hadapanmu, kamu ingatkan kami dengan surga, dengan neraka, seakan kami, kami lihat di surga di depan, neraka di depan. Ya, kami semangat sekali untuk ibadah saat ini ketika taklim, ketika di hadapanmu. Tapi kalau kami sudah balik ke rumah, ya, balik ke rumah ini, kata para sahabat, ah, lupa semua itu Rasulullah. Apalagi kalau sudah bergaul dengan anak, istri, pekerjaan, kesibukan, sudah lupa itu semuanya taklim tadi. Ya. Apakah yang seperti itu itu munafik ya Rasulullah? Atau Rasulullah saatan saat kadang-kadang. Ya seperti itulah manusia. Jadi kalau seandainya kelalaian kita di rumah, kemudian kita nggak hadir di majelis ilmu, mengingatkan biar ingat kembali, sungguh sangat rugi, jauh, jauh, jauh, jauh, rusak. Kadang ingat, kadang lupa. Ingat lupa, ya itulah kita gimana lagi. Nah, maka Rasulullah mengatakan kalau seandainya kalian itu wahai sahabatku seperti itu terus keadaan kalian ketika di hadapanku atau ketika kalian di rumah, malaikat itu akan selalu turun dari langit ngajak salaman. Saking salutnya. Kok ada orang kayak gitu tuh? Ya. Kalau ada aneh. Maka mungkin dibilang majnun. Orang gila ini. Jadi orang itu semakin soleh dibilang semakin gila bukan soleh solehan ya soleh bener bener soleh ini bukan soleh solehan bener bener soleh semakin dibilang orang ini asing ini nah Allah mustahil Ah. Dia hanya, dia hanya model hanya. <laughs> Gatel. Maka orang yang paling tenang hidup di dunia ini hidup di desa. Tahunya sawah, rumah, sawah, rumah. Tanya coba pengen mobil, ketawa dia. Mobil kan buat apa? Ini nggak pengen mobil, nggak pengen apa, yang penting sawahnya eh, hijau, padinya subur, delenya subur, senang. Wah, masya Allah nggak pengen mobil walau Jadi banyak keinginan itu karena banyak memandang jadi nggak tahu keluaran baru Kendaraan <laughs> kan nah, iya karena banyak memandang tadi jadi memang pandangan itu memang panah-panah setan jadi banyak memandang menusuk sasaran itu akan nusuk di hati kita Wah, pengen ini pengen itu pengen ini lagi demam sepeda ya yang dipandang sepeda terus pandangannya itu sekarang lagi demam mobil, mobil terus yang dipandang. Nah, batu akik akik terus. Jerat-jerat setan dalam hati itu akan keluar dengan pandangan. mau alam sab,